enggak enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du eh, Alhamdulillah untuk uh, pengajian kita nyoni ba Uronyo kita lanjutkan kembali yaitu pengajian kitab Syarah Mukudul Jen. Uh, eh, Alhamdulillah kepada yang kehadir dalam majelis pengajiannya baik online maupun offline yang pengajian kita lanjutkan yaitu kitab uh, dalam Hamish Hasyiah kitab Jawaki Jawahir halaman 13 yaitu Syarah Mukudul Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal al-musannif <coughs> Hai segala kaum perempuan halaman rakyat tidak kan? Hai segala kaum perempuan apa yang terlebih besar bala dan fadihah baginya jikalau tiada engkau menurut nasihat baginya jikalau tiada engkau menurut nasihat ini maka bahwa sungguhnya jika tiada riota dengan suaminya beristri yang lain maka terkeraslah datang bala padanya dunia dan akhirat serta dengan beberapa kemaluannya pada esok hari. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan <clears throat> mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak dan apabila meringankan ia akan agama yang suci yaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kafir ia. Tunggu-tunggu sekalian <coughs> untuk pengajian uronyo ini pembahasan mata terkait dengan dua Senin yang kelewat yaitu tentang bagaimana tentang bagaimana keridhaan Eh, terhadap syariat Allah walaupun adanya memang terasa pahit dengan bagi orang yaitu terkait dengan poligami suami tapi dalam halnya adalah bagaimana eh, uh, kitab mengharapkan bahwa gedanyo dalam halnya bisa memilih dan memilah uh, bagaimana dengan mengikuti syariat dan bagaimana di orang inang dalam memilih dan menjaga perasaan berinang. Walaupun kadangkala berat bagi yang berbicara masalah bagaimana seorang suami beristri yang lain, tapi dalam halnya terkait ini ada syariat yang membolehkan, maka seorang istri diharuskan adalah rida terhadap syariat tersebut. Yang sebagaimana pembahasan yang kali lewat yaitu dua Senin yang kali lewat yaitu halaman 18. Kemudian untuk eh, hari ini pembahasan lanjutannya adalah di mana Musanif mengawali pembahasan kita dengan hai segala perempuan. Jika memang dalam kitab Arabnya dikatakan i'lamu, artinya ini ada pembahasan yang memang harus kita pahami dengan benar bahwa eh, perempuan apa yang terlebih besar bala dan fadihah baginya jikalau tiada engkau menurut nasihat baginya jikalau tiada engkau menurut nasihat ini maka bahwa sungguhnya jika tiada rida dengan suaminya beristri yang lain, maka terkuraslah datang bala padanya dunia dan akhirat. Artinya, ketika berbicara uh, eh, rida dan tidaknya seorang istri ketika suaminya beristri yang lain, maka tentunya ini adalah sebuah uh, nasihat dari syariat yang bahwa berbicara masalah poligaminya suami ini ada ketentuan syariat yang membolehkan. Ya, ini ada ketentuan syariat yang membolehkan terhadap hal ini. Maka oleh karenanya ridha terhadap syariat ini adalah sebuah keharusan. Adanya sebuah nasihat daripada syariat yang mengharuskan kita ridha terhadap ketentuan syariat tersebut. Bahkan ketika menolak syariat tersebut, maka tentunya adalah yang akan terjadi adalah bala dunia dan dan akhirat. <clears throat> Dan begitu juga ketika seorang perempuan menolak syariat tersebut. Artinya artinya adalah mengatakan bahwa itu bukan syariat. Dia bukan semata-mata dia tidak rela terhadap suaminya kawin yang lain, tetapi dia membenci diri syariat tersebut. Maka yang di yang dikhawatirkan terjadi adalah jatuh ia ke dalam murtad lagi kafir. Ini yang ditakutkan. Artinya menolak syariat ini bukan hanya sebatas kita tidak suka terhadap syariat poligami, yang bermasalah adalah kita menolak adanya syariat poligami. Ini ini yang menjadi sebuah sebuah persoalan yang harus dipahami. Di mana ketika dikhawatirkan jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain, maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak dan apabila meringankan ia akan agama yang suci yaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kafir ia. Jadi resikonya adalah ketika mengatakan pua agam mengkawin lain, pua poligami poligami. bahkan kadangkala seorang perempuan tengku kan ketika dinasehatkan ketika suaminya misalnya kawin yang lain ketika dinasehatkan ini ini hal sering sering, sering terjadi di dalam uh, masyarakat kita ketika kita ingatkan nyan memang kah syariat artinya kemungkinan nyan hana adil di dalam syariat nyo salah dengan artinya apa pribadi seorang suami yang tidak adil dia itu salah tetapi bukan syariat poligaminya yang salah ini ini yang perlu digarisbawahi artinya jangan sampai kita benci terhadap uh, kita misalnya tidak senang suami kita hal demikian lantas kita membuat berat Woi syariat, syariat lagi-lagian. ya ini ini menjadi persoalan yang lain. Artinya dalam hal ini ditekankan adalah uh, yang sebaiknya adalah jika memang kadang hal itu adalah menjadi sebuah kebutuhan dan suami kita bisa adil, uh, mungkin hal ini bisa bisa diterima walaupun itu pahit tapi hal ini bisa bisa diterima. Tapi yang intinya adalah ketika seorang istri bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami, mungkin uh, jarang suami yang minta kawin yang lagi yang lain. Biasanya ketika suami ingin ingin kawin yang lain, ini mungkin ada persoalan-persoalan yang kadang membuat suami harus kawin yang lain. Maka hal ini uh, mungkin perlu juga ala introspeksi dari pribadi masing-masing seperti itu. Yang <clears throat> intinya adalah jangan sampai menolak Eh, poligami mengakibatkan kepada jatuh kita kepada kepada lubang murtad ataupun kepada lubang lubang kafir. Artinya ketika syariatnya tak pekan sebagai syariat, maka yang dikuji adalah bisa-bisa katanya jatuh kepada lubang lubang kekafiran. <clears throat> Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan aniaya pada barang yang diharuskan Allah Ta'ala dengan dia Kemudian hal yang lain yang kadang-kadang membuat uh, eh, uh, eh, pakan ketika menolak poligaminya wajib kepada adat kafir pakan. Karena menganggap bahawa sebenarnya ketika syariat membolehkan fankihu mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa rupa karena syariat melihat kadangkala ada hal yang menyebabkan suami kadangkala harus kawin lebih dari satu. Nah, mungkin suami musafir, Adapun suami kadangkala ada kebutuhan yang lain yang kadangkala dia harus kawin lebih daripada satu. Tentunya di sini ada maslahah kenapa syariat membolehkan. Tapi ketika kita menganggap pada sesuatu yang ada nilai maslahah, ada nilai kebaikan, tapi kita menganggap pada gara-gara poligami la kolon hanai permen le, gara-gara poligami ke la kolon jin hanai permen kelon hanai permen kana, gara-gara poligami ke dia kepulan dia kepulin. Ini sebenarnya sudah mengarah kepada menolak menolak syariat. Seperti ini. Hai segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau rela dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Tidaklah olehmu hai segala perempuan Betapa engkau diberi tipu daya oleh syaitan Hingga jahatlah engkau ke dalam kafir Dan atap yang mengekalkan ia di dalam neraka jahanam Berlindung kiranya kita kepada Allah daripada barang demikian itu hai perempuan <clears throat> Jadi eh, hal ini juga eh, disampaikan kembali oleh musanif kitab ini yang bahwa Hai perempuan yang mengiktikadkan eh, Hai segala perempuan Mengapakah tiada engkau rida Artinya kepada perempuan Kenapa memang uh, tidak rida terhadap adanya syariat eh? Terhadap adanya syariat Karena sebenarnya Ketika menolak syariat ya maka sebenarnya di sini letaknya permainan permainan setan. Artinya dikuasai oleh setan untuk untuk melakukan Karena memang berbicara secara umum rap takun hana taurinang rida uh, eh, suami berpoligami hana memang. Tetapi ketika aurinangnya uh, eh, bisa memahami uh, hakikat syariat yang sebenarnya bahwa nah kemah di baliknya Adanya apapun bagaimanapun yang suami kita nyau. Dikitanya kan yang perlu ta ta khidmah geganyan kan ketika ganyan guo bagitanya kan benar. Artinya ketika ganyan mungkin beristri yang lain sedangkan diganyan hana jatah guo bagitanya tentunya menyegetnya melihat sisi hikmah di oh berarti pada saatnya diketanya bisa beribadah lebih berfokus kepada Allah katanya nana umet berarti dia lebih fokus untuk tadi di aneng artinya hana tersibukkan wate katanya untuk takhidmahnya mungkinnya di antara hal yang memang bisa dijadikan sebagai uh, sebagai pikiran untuk menghilangkan menolak syariat yang mana Semuanya agak gurau cun ya mulai pun tapi cerita masalah poligami. Karena ini sebenarnya adalah potongan dari kajian minggu yang berikut yang yang tertinggal lah. Karena intinya adalah uh, semoga Uh, ketika kita kata pahami syariat lagi nyu bahwa ketika menyikapi poligami bukan berarti dikedanyo nyu berarti umanyo kasiapkan untuk berpoligami memang nah ana menariknya nyu ada buat punyo nyo kan bukan untuk buat uh, mengarahkan kita tentang poligami tapi dia nyo lebih melihat bahwa pengajian kita nyu adalah uh, bagaimana dikitnya bisa memahami apa yang menjadi tanggung jawab kitanya ketika ber, berkeluarga. Hai perempuan, adakah kuasa mensabarkan atas panas api neraka jahanam? Atau ingatkah engkau bahwa dimasukkan ke dalam surga tiada sekali-kali yang demikian itu? Tiadakah engkau takut hai segala perempuan akan azab dan siksa api neraka? Maka jikalau engkau syok jual ha, Jika engkau syok Cobalah olehmu dahulu akan api dunia ini sebentar Belum lagi datang api neraka Jahannam. Kuasakah kamu sabar atau tiada Maka bahawa sungguhnya api neraka Jahannam itu terlebih panas Dan keras siksanya daripada api dunia ini beberapa ribu ganda. Kemudian lom perleta ingat yang bahwa ketika memang dikitanya gara-gara bungih ke syariat poligami kadangkala akan kan kita melihat bahwa bungih ke syariat poligaminya kan bagi urung inang yang yang yang bersuami kadangkala -kadang bungih ke syariat poligaminya kan kurung inang yang suami ganyan. kaduk poligami bukan tapi kadang-kadang kayo tak kalen dalam dinamika bermasyarakat tak ini apalagi sebahagian rakan-rakan yang aktivis perempuan nya uh, eh, mengkampanyekan uh, menolak poligami sebagai syariat poligami nya bahkan disuarakan bukan gara-gara lindu di poligami bukan tapi uh, lebih kepada menentang syariat nya yang sebenarnya perso persoalannya ini you Maka ketika ia terjadi, ingatlah di kepingan yang bahawa bagaimana panasnya api neraka jahanam. Maka dia ingat jika dia sadar bahawa api neraka jahanam ia sangat panas, maka kita cicoba tet drawa tu mentang lihat tapu dek keh mentang tapu dek keh kemudian datun tu um eh nak tu keh. Maka ketika tu keh tapu dek lima minit di bawah jarua katanya merata tu um cuba bayangkan jika genang aku neraka jahanam yang memiliki gandaan panasnya beribu-ribu gandaan daripada hanya sebatas suun Makanya Allah sebagai bahan e, peringatan kepada nyoman mandum bahwa e, berbicara dalam konteks e, bagaimana riota terhadap syariat poligami Nyo jangan membuat diri kita nyo benci kepada asalnya. Walaupun kadang-kadang diri kita nyo belum bisa menerima sepenuhnya terhadap jika seandainya suami kita berpoligami. Tapi paling tidak diri kita bisa menerima syariat poligami. Yang diharapkan adalah suami kita tidak berpoligami ya seperti itu. Ketahui olehmu hai segala perempuan Jikalau banyak segala amal Apabila tiada diriza oleh suami kamu niscaya tiada diterima segala amal kamu Kemudian perlu dipahami yang bahawa Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang perempuan nyok kunci makbulnya ibadah Di antara kunci makbulnya ibadahnya Bukan kunci sah tidak sah Tapi kunci makbulnya ibadah Bagi urinang yang kanal itu adalah riza suami. Maka dalam hal ini akan sering kita dengar bahwa kunci surganya seorang perempuan itu adalah ridhanya, ridhanya suami. Maka tentunya diterima dan tidaknya sebuah amalan kebaikan seorang istri itu adalah bagaimana ridha dan tidaknya suami terhadap istri. Maka oleh karena demikian untuk ibadah-ibadah yang khususnya untuk ibadah-ibadah sunatnya sebaiknya uh, eh, laki ini nih pak suami. Kadangkala -kadang, pada saatnya suami gitu butuh khidmat Nyo lebih banyak nilai gandaan pahala khidmah ketimbang ibadah-ibadah sunnah tengok. Maka oleh karenanya <clears throat> uh, sebaiknya ketika kita sadar bahwa uh, makbul dan tidak makbulnya ibadah seorang istri itu uh, tergantung pada ridha dan tidaknya suami maka oleh karena demikian sebaiknya ketika kita ingin melakukan ibadah-ibadah yang kadangkala -kadang Ah, menyita waktu banyak, menyita waktu banyak yang kadang-kadang suami kita butuh kepada kita, maka sebaiknya adalah izin dulu. Ah, memang ah, seperti yang sering kita sampaikan, adanya izin ini tentunya tidak harus melalui lisan. Nah, kadangkala lisanul hal kan afsah milisanil makal. Adanya kadangkala suami kita sudah bilang kalau memang adik mau salat zuha, apa silahkan. jadi hana mesti budi urur lagi izin. memang yang karya ataupun gitu yang melakukan berulang silahkan ya, saja kan seperti itu seperti sabda Nabi saw Alaihi Wasallam Barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadah seperti ibadah Siti Maryam, anak Imran, padahal tidak diridha daripada perempuan itu oleh suaminya, niscaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munafik pada lapis yang di bawah daripada segala neraka melainkan bahwa taubat ia ya bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan jikapun seorang perempuan itu beribadah sangat hebat ya, seorang perempuan itu beribadah sangat banyak bahkan melebihi ibadahnya Siti Maryam kita kan kenal siapa Siti Maryam kan Siti Maryam adalah ibunda Nabiullah Isa alaihissalam yang beliau terkenal sebagai ahli ibadah yang sejak dari kecil dititipkan uh, oleh orang tuanya yaitu di dalam uh, mihrabnya Nabi Zakaria. Nah, jadi artinya bagaimana kualitas ibadahnya Maryam uh, yang sangat luar biasa uh, jika seorang perempuan yang bersuami sanggup beribadah seperti demikian tetapi suaminya tidak rida artinya bunyi dengan suami jadi bungeh dengan suaminya hanya mesti ketika beribadah. Tetapi dalam hal yang lain dia marah dengan suami, tapi dia beribadah, dia beribadah dan suaminya marah. Maka Allah mengatakan tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Maka sia-sia ibadah. Ibadah yang demikian itu menjadi sia-sia. sia-sia. Dan bahkan di hari akhirat kelak akan ditempatkan di dalam neraka jahanam bersama orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam lapisan terbawah daripada neraka. Nauzubillah summa Maka tentunya uh, sebagaimana sering kita sampaikan dalam pengajian-pengajian yang sudah lewat bahwa kunci makbulnya uh, kunci makbulnya sebuah ibadah bagi perempuan yang bersuami adalah bagaimana ridha dan tidaknya suami terhadap si perempuan tersebut. Maka mudah-mudahan dengan demikian kan kita kita bisa melihat eh, kita bisa melihat kembali yang bahwa sebuah kualitas ibadah perempuan ini sangat ditentukan bagaimana suaminya ridha ataupun di ataupun tidak. Karena memang yang inti daripada ibadah seorang perempuan itu ketika bersuami adalah khidmahnya kepada suami. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang di mana ada perempuan yang menilik ia kepada muka masam, niscaya disuratkan Allah Taala dengan sebilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan maka jika mati ia dahulu daripada rela suaminya niscaya dimasukkan ia ke dalam neraka kemudian hal yang lain ini yang sering terjadi teman sekalian dalam rumah tangga kita bunge bunge pala pala gram kelakau kan sering hari ini kan kadangkala suami gedenya nama las bacut kadangkala suami gedenya nyinyir bacut kan hal ini sering terjadi Kadang-kala si gemayang anak serius, kadang-kala si galak gemayang dan genayang. Tapi kadang-kala kita menjadi marah. Apa leron menan? Apa leron menan? Nejak ni Artinya kadang-kala disertai oleh bunyi seorang istri ya bermuka masam. Ingat, ketika muka masam seorang istri terhadap suami, apa yang terjadi? Niscaya disuratkan Allah Ta'ala dengan sebilang tiap bintang di langit kejahatan. Artinya, Allah Ta'ala menjadikan setiap batasan detik waktu yang terjadi berapa lama seorang perempuan itu marah kepada suami satu jam tuh satu jam itu berapa detik ya berapa detik artinya setiap detik itu akan disurati seberapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh si perempuan tersebut oleh suami terhadap suaminya artinya seberapa banyak jumlah bintang di langit ini ini menandakan adalah jumlah bintang di langit sangat banyak maka artinya sangat banyak jumlah kejahatan yang akan dicatatkan Allah sebagai dosa yang akan dituliskan dalam buku catatan amal bagi seorang istri buku sekalian maka oleh karena demikian maka tentunya ini menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa uh, bermuka manislah kita di depan suami kita eh, berbaik sangkalah kita kepada suami kita berbahagialah kita dengan hadirnya suami ya kemudian ridhalah kita ketika gaib suami maka insya Allah dengan demikian setiap detik setiap eh, setiap detik itu akan bernilai dengan kebaik kebaikan bahkan jika memang sampai mati seorang istri itu adalah dalam keadaan marah terhadap suaminya maka dia akan dicatatkan di dalam orang yang melakukan dosa hingga dia meninggal jika memang tiada ber, bertobat maka tentunya sering kita sampaikan kadangkala emosi itu tidak bisa dibendung kadangkala nah isinya pala nah, artinya ketika pala itu sudah selesai langsung minta maaf artinya eh, secara fitrahnya manusia kadangkala suami nah hai pala kan apalagi kadangkala ada gebrah ada rasa lebih dari berumo ah eh? ana sih dengar di kadangkala membuat seorang istri itu menjadi marah maka ketika marah itu ada, memang yang sebaiknya tidak marah. Ketika marah itu ada, selesai marah langsung minta maaf. Tengku, tengku abang, tengku lintu, ayah anak min, abu, siapalah panggilannya, lun laki maaf. Ah, salah lun menukun marah garun. Ya, lakir gitu, nabi gitu, agilun, nuku maaf lun menukun lun katalah. Ini sebenarnya yang lebih baik. Artinya dengan Allah saja kita bisa salah, apalagi dengan dengan manusia. dengan Allah yang memang kita hanya merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang banyak salah kita dengan Allah. Apalagi dengan lintu nunggu yang kadang-kadang di kita lebih separuh hari, lebih separuh waktu itu dia sampai-sampai dalam lintu. Ngesaja lintu. Eh? Apalagi kita yang sempat bekerja, eh, sama-sama ada bekerja ibla, bilang, sempat bekerja kan? Apalagi dia yang jadi gantu, sempat gantu dah bekerja. Pasti nak mencukeng, pasti nak depek. Maka yang, yang sangat, yang sangat baik adalah bagaimana ketika salah kemudian kita tanya sama perasaan kita, sudah siap, sudah selesai, oke kita minta maaf. Ini, ini adalah nasihat bagi bagi bagi istri. Begitu juga mungkin bagi suami kita juga perlu disampaikan. Ah, kadang-kadang anak mesti suaminya lagi mah, begitu yang lagi maaf Begitu juga sebenarnya jika memang pengajiannya mungkin hadir para para suami juga perlu disampaikan. Kadang-kadang anak perlu istri mat lele lagi maaf Suami juga harus mengawali mulai karena sebaik-baik kitanya adalah yang mau bertobat terhadap kesalahan. Seperti itu. Dan lagi cerita daripada Hasan Al-Basri rahimahullah taala alaih bahwa sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya niscaya tiada menerima Allah taala akan sembahyangnya hingga kembali ia kepada suaminya dan ditaruhkan tangannya kepada tangan suaminya dan berkata ia kepada suaminya perbuat olehmu dengan barang yang engkau kehendaki serta dengan manis mukanya dan jikalau tiada berbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya maka yaitu zalim dan zalim itu haram dan dikutukkan Allah Ta'ala daripada barang yang demikian itu. Kemudianlah sebuah cerita yang disampaikan, sebuah hikayah daripada Imam Hasanul Basri menceritakan yang bahwa adanya sebuah nasihat, sebuah nasihat disampaikan jika seorang uh, istri marah dengan suaminya, kemudian dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Jadi makna larinya hana di diketahui lari tidak kembali lagi kadang-kadang kan karena faktor marah kemudian seorang isteri alah bah ku tubit dia tadi mangak gelah ule ku be he tau fikir ngelako kadang-kadang kan ada demikian Ketika menganggap benar ketika berlari daripada masalah masalah itu selesai sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang istri karena kadang-kadang jika hal ini dilakukan seorang suami akan menganggap konyo oh, ji hana tiap dalam kehidupan maka bisa-bisa berembes di bukan hanya karubiah bita bisa kepada hal perceraian nauzubillah maka jika pun memang masalah dalam rumah tangga tidak bolehlah, tidak boleh lari, artinya tidak boleh keluar rumah. Eh, kita menganggap bahwa ada penyelesaian di luar rumah, tidak ada. Ini khusus bagi bagi istri, tapi bagi suami sebaiknya ketika masalah ini muncul dalam rumah, si suami lebih baik keluar dulu. Makanya kan ada dua hal yang berbeda. Seorang istri tidak boleh keluar jika masalah ini terjadi di rumah, tapi seorang suami lebih baik keluar dulu. Ya, seperti itu. Maka diceritakan dalam uh, kisahnya yaitu daripada Imam Hasan Al Basri mengatakan bahwa jika seorang istri ketika timbul masalah di rumah kemudian dia keluar daripada rumah tanpa izin suaminya maka Allah Ta'ala menganggap bahwa istrinya adalah durhaka Artinya dia keluar rumah tanpa izin suami karena faktor marah menokan dianggap sebagai durhaka Baru selesai depan. Artinya ketika durhaka tidak diterima segala segala amalan si istri tersebut. Bagian baru selesai ya, tanyaan baru selesai adalah ibadahnya baru diterima kembali ditaruhkan tangannya kepada tangan suaminya artinya berat ja wo la kema leh wo la kema pega hai dengku menyena salah lun kadangkala perlu nabi hukuman silahkan nabi hukuman lun bunuhkan salah Inilah kira-kira model pertobatan tanah. Bagaimana cara bertobat, cara lagi yang mengam Ya dikata, wo urumoh Cum jaro ah, ya, Cum jaro lagi yang mengam Pegah, benukan lun talak Lun kapala kero Kabungih kalun dubit Nyo lun kalun tobat ba Allah Lu lagi yang mengah ba roh ni Nepu mengah lun ya, Artinya tentunya Wat ewo eh, nyo be nak kubah dendam Nepu je kunuk wo leku kalan Eh gak dengan lun benda Tidak seperti demikian Artinya tetap dalam keadaan dikatakan berbutuh-butuh rida. Karena jika memang tidak melakukan hal demikian, dikatakan matang berada dalam keadaan keadaan kezaliman terhadap hak-hak suami yang na pada kita kitanya. Karena wajib kita khidmat tapi kita keluar. Yang wajib kepada kita kitanya adalah bermanis muka, eh, berbahagia senang terhadap suami tapi kita bermasam muka. Ya seperti itu. Maka jika balim ini masih dijaga, artinya seorang perempuan masih dalam keadaan bermarahan dengan suaminya, dia tidak pulang, dia tidak kembali ke rumah, dia tidak meminta maaf, maka si perempuan tersebut dalam keadaan balim terhadap hak-hak suami yang ada padanya. Maka Allah Ta'ala akan mengutuk perempuan tersebut. Dan demikian, dan lagi cerita daripada daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa sungguhnya telah berkata ia adalah aku duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu an menceritakan kami oleh Nabi akan cerita bahawa Bani Israel iaitu umat Nabi yang dahulu kemudian bersabda ia tiada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya apa bagimu yakni dengan perkataan yang membawahi kepada marah dan sakit hati melainkan melaknat akan dia oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat dan diputuskanlah segala amal perempuan itu Adanya adalah sebuah uh, uh, hadis ya ini hadis jid ya karena memang yang mengatakan Sayyidina Ali karena hadisnya bukan hanya perkataan Rasul karena manusiba ila Rasulillah wa ila ashabihi wa tabi'in yang dinamakan juga dengan dengan hadis ya jadi termasuk dalam sebuah hadis yang disampaikan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika Sayyidina Ali menceritakan bahwa eh, ketika Sayyidina Ali bersama Rasulullah, ini ya Rasulullah berarti yang mengatakan eh, ketika Sayyidina Ali beserta Rasulullah itu di rumah eh, istrinya yaitu di rumah Khadijah, Rasulullah mengatakan bahwa ada sebuah cerita tentang Bani Israel bahwa Rasulullah mengatakan Eh, ketika pada saat itu Rasulullah menceritakan tentang bangsa Bani Israel artinya bagaimana kelakuan eh, Bani Israel yaitu umat-umat Nabi Musa terdahulu kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya bahwa kadangkala untuk menjadi durhakanya perempuan itu tidak mesti eh, dengan hal-hal yang terlalu besar kadangkala menjadi durhaka kadangkala jid kedurhaka itu rinang terhadap suami hanya dengan perbuatan perkataan yang yang membawa ki kepada marah walaupun dia tidak tidak tidak dalam keadaan marah artinya pernah ketika seorang istri mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat yang berpotensi su marahnya suami ini termasuk di dalam bab durhaka sekalian seperti dicontohkan apa bagimu punya bahasa dia pun punaman eh, punya bahasa Aceh gitu ya kan punaman punaman hanjit kadang-kadang takkan puanamannya biasa mental tapi kadang-kadang suami kitanya sensitif terhadap hal-hal yang lainnya ingat hal ini termasuk dalam dalam hal durhaka tentunya adalah ketika kita katakan yang membuat kondisi suami kita menjadi menjadi pala menjadi sakit hati kalau di sini dikatakan adalah dan sakit hati maka ketika hal ini terjadi melaknatkan akan dia oleh Allah Taala dan segala malaikat dan diputuskanlah segala amal perempuan itu naudzubillah artinya Eh, sebaiknya adalah bagaimana menjaga hubungan dalam rumah tangga termasuk adalah bagaimana pola komunikasi yang baik dalam rumah tangga karena tentunya uh, baik dan tidak baiknya hubungan yang terbina antara suami dan istri adalah bagaimana komunikasi suami istri ini bisa dibangun dengan sebaik mungkin eh, karena sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi dalam rumah tangga maka tentunya memang tidak serta-merta nyo menjadi tanggung jawab istri menunggu sekalian karenanya sebetulnya adalah tanggung jawab suami yang wajib gubernur kepada ketanyo istri nah, maka syukur alhamdulillah bagi kita nyo yang kesempatan hadir dalam majelis nyo. Artinya nyo men, nyo salah bahagian daripada hari kita nyo tersayang suami kita nyo. Tersayang suami kita nyo dengan tak peringan beban getnya yang harus gedidi kita nyo dengan tak ikuti pengajian apalagi ini kan hendak kata tu biar rumah dengan tak ikuti pengajian-pengajian dengan dengan media lagi nyo tanyo tetap bisa khidmah kemudian gednyo bisa mengikuti kajian yang yang mudah-mudahan bisa be, memberikan kesan baik dalam rumah tangga katanya yang artinya secara tidak langsung gednyo sudah meringankan beban tanggung jawab suami gednyo yang harus gedidi katanya karena harus di hal lagi ya suami gednyo lah yang akan menyampaikan eh, sampaikan oleh ya suami hai perumuh lun hai ma'fiyah lun Gedanya mau harus ngono, gedanya mau hancur marah-marah, gedanya mau hancur gasa-gasa oleh komunikasi. Ini adalah hal yang harus disampaikan. Karena kadang-kala seorang istri enggak tahu. Maka kadang-kala pakan seorang istri bagah marah, kadang-kala seorang istrinya ngegas. Ah. Boleh bagah apa, sering palak ngegas pakan. Hana ada pernah, hana ada pingat dari suami. Ya. Maka bagi kita yang kadang-kadang mudah-mudahan bisa terjaga uh, eh, meloknya kan tering ikut jangan ngegas dulu <laughs> namanya komunikasi ya. uh, maka kadangkala uh, eh, menyayatino bukan ngegas artinya yang berpotensi kepada ngegas macam tidak boleh Hai segala perempuan hendaklah engkau meninggalkan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima Allah Taala segala kamu supaya sejahteralah engkau daripada Allah Taala yang tiada yang tiada siapa mengetahui di dalam akhirat. Ini tentunya adalah didikut oleh jikat menakut. Artinya diterima dan tidaknya amalan adalah bagaimana ridha dan tidaknya suami. Maka oleh karena demikian, ketika kita menginginkan sebuah amalan kita diterima oleh Allah adalah bagaimana kita membuat suami kita itu dulu eh, terlebih dahulu adalah ridha dengan kita. Ketika suami kita rela, maka amalan yang kita yang kita lakukan akan memudahkan diterima oleh oleh Allah. Maka hendaknya kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang memang tiada diterima oleh Allah. Kapan? Yaitu ketika suami kita tidak tidak rela. Karena kan hana arti he ta ibadah adaku, he ta semayang sunat tula calewa adaku, he ta sedekah dikitanya dum-dum, tapi dikitanya untuk hal yang wajib kita tinggalkan. Dikitnya melakukan, dikitnya cuma debu tahadir taklim kena, tahadir halakah gede, ah, tahadir kegiatan majlis taklim sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Di rumah gede dia kampung. Tak nanti dia ibadah gede dia. Dia tak sembuh ber, dikitnya tak ber, dikitnya tak pernah orang. Tapi dalam kehidupan rumah tangga kita yang karu. Tak nanti dia. Hanya arti ibadah yang kita lakukan jika semua itu sia-sia di sisi Allah. maka yang lebih delay adalah perbaiki dulu hubungan hubungan rumah tangga mungkin bagi sebagian orang yang bagi orang yang belum berkeluarga adalah perbaiki hubungan dengan orang si karena makbulnya ibadah si anak ini juga dipengaruhi bagaimana ridhanya orang si bagi kita yang nagure termasuk makbulnya ibadah adalah ridhanya gure maka bagi kita yang nak suami adalah kunci makbul dan tidak makbul itu adalah bagaimana ridhanya suami terhadap kita dan demikian lagi cerita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada daripada perempuan yang berkata ia perkataan yang keji-keji bagi suaminya, melainkan mengeluarkan Allah Taala akan dia akan lidahnya pada hari kiamat daripada pihak belakangnya, kemudian digunting akan dia dengan lidahnya dan ditambatkan akan tangannya dan kakinya dengan rantai dan belenggu Kemudian maka diserukan atasnya pada padang mahsyar dengan seruan Inilah balasan bagi orang yang durhaka akan suaminya Kemudian menghilakan akan dia oleh segala malaikat zabaniyah di dalam api neraka Kemudian berkata pula Rasai olehmu akan siksa yang amat dengan sebab engkau durhaka akan menyakiti suamimu di dalam dunia Artinya Eh, dari Rasulullahnya juga semakna dengan cerita bagaimana cerita Sayyidina Ali dengan Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj yang yang dalam pertemuan yang sudah lewat kita juga menceritakan bagaimana siksa yang Allah berikan terhadap perempuan di dalam neraka. Jadi di sini disebutkan yang bahwa ketika seorang perempuan eh, sering mengatai suaminya dengan perkataan yang tidak baik, sering gemerepet, sering gepegah yang kengkeng, sering gemu bantah-bantah, sering gemu tuot-tuot, sering gemu sakit hati suami dengku dengan lidah dengan lidah uh, isteri. Maka ingat di antara siksa yang Allah berikan yang pertama adalah lidahnya digunting. Artinya gesut lidah dengku akhirat. Kadang-kadang menyegetnya sering tak nonton di netron kan, nonton bayang adanya ke dengku. Tapi nyenna dengku. Jadi perlu kita yakin bahawa nyo adalah bahagian daripada hadis Rasulullah. Bahawa nyo na dengan urus akhirat. Maka di antara siksa yang sangat pedih adalah ketika lidah gesut gepu panjang lidah. Kemudian gesiksa depan lidah. Gecok lidah yang panjang gekok. Semakin panjang semakin lega gekok. Maka tentunya seberapa banyak siksa Allah yang diberikan kepada orang yang dengan lidahnya menyakiti suaminya. Kemudian bukan hanya getarik lidah, hanya bukan hanya gekoh, tetapi gecok lidah gepalit ulikut nunggu. Dia gepalit ulikut kemudian gekoh-koh lidahnya. Kemudian gecok lidah geikat jarua kaki, kemudian gehua dengan rantai, gehua dengan dengan bermacam uh, dengan rantai dan belenggu. Olehnya gecok lah murinang yang lagi nya, geme upadang mahsyar yang ditinan mesapat mandu-mandu manusia, kemudian geusi malet iaitu geusi malet iaitu di hadapan orang tengah geusi sa tengah geusi mungkin ini ke uh, eh, ke yang mungkin bisa gede pahami bahawa di antara penyiksaan yang Allah berikan kepada orang yang yang yang durhaka artinya mendurhakai suaminya dengan lidahnya artinya menyakiti suaminya dengan lidahnya maka inilah di antara balasan yang akan diberikan oleh Allah bahkan bukan hanya sampai di situ setelah di, di, di dipermalukan iaitu di hadapan khalayak ramai yaitu di di padang mahsyar kemudian ditarik oleh malaikat zamaniyah, yaitu di dalam neraka kemudian sampai dalam neraka gepu semalai dalam geberah nyo ke nyo balasan urineng yang durhaka kelaku di dunia naudzubillah subhanahu wa yang intinya tu yang bahwa Eh, bagaimana mewujudkan keluarga di Gitanyo adalah menjadi keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat adalah membina di Gitanyo komunikasi yang baik ya, membina komunikasi yang baik karena tentunya kewajiban membina komunikasi yang baik inilah kewajiban bersama dalam rumah tangga maka ketika di kitanya kadangkala suami Gitanyo agak Uh, ke komunikasi coba biasakan di kitanya urinang harus mulai walaupun kadangkala komunikasi suami kita menyebabkan kita panak menyebabkan kita sakit hati tapi anggaplah nyu adalah bahagian daripada ajang penghapusan dosa dan karena ingat ketika kita bersabar ketika suami kita jahat terhadap kita maka pahala yang Allah berikan yaitu kepada Siti Asiyah istrinya Fir'aun bagaimana Asiyah sabar terhadap kelakuan Fir'aun maka balasan yang Allah berikan kepada Asiyah akan diberikan kepada Gedeon yang sabar. Maka tentunya ketika Gedeon bisa bersabar, ketika melihat suami Gedeon nafikap yang kurang gad, Gedeon tetap harus menjaga sikap yang uh, selalu gad itu kepada suami Gedeon. Maka insya Allah harapan Gedeon terbina keluarga yang jeruk, bagaimana yang harapan Gedeon adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun Artinya menjadi keluarga yang memiliki uh, istri dan suami yang yang menjadi penyejuk mata, men memiliki anak yang menjadi kurat ayun, ya semoga Allah kabulkan harapan kita. Ya kumandang untuk pertemuan uronyo yang lagi mengah karena kebetulan nah kegiatan yang uh, yang karena janji ngenggop karena kebetulan nah kegiatan yang Ah, mengharuskan pong limang belah pelimang na harus lun hadiri ni lelaki yang mengah beraya uh, terpaksa orang pengajian katanya apa awal yang menutup dominan uh, dan uh, juga harus uh, lun akhiri dino dan lelaki yang mengah pun hanya membuka sesi tanya jawab untuk orangnya lelaki yang mengah beraya karena na hal yang sangat mendesak ni insyaallah di semua yang akan datang uh, secara biasa akan dilanjutkan pengajian di po 15.00 pun pukul lah, tu. Nya aku mantang uh, ah, uh, ah, pengajian ni baru lebih dan kurang dua lagi mengah. akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.